Pak Rudi, selamat siang Selamat siang Ya Iya, saya rasa itu dia punya alat yang harus ditambah Ataupun diremajakan karena alat alatnya itu sudah terlalu lama ya Tinggal begitu kapal bongkar datang pun itu alat pun tidak mampu menyerap dengan cepat Terima kasih Kawan Sono. Ya Silakan Pak Ya, terima kasih. Kalau untuk transit khususnya di pelabuhan atau di Indonesia, ya perlu pengarap seperti Singapura, bahkan mungkin nggak usah jauh-jauh kayak Singapura ya. Mungkin kayak negara yang berkembang yang lain aja kita masih jauh, Mbak. Jadi karena persoalan oknum, sebenarnya ya begitu di periuk itu oknumnya susah lah kalau saya boleh mengatakan kalau kalimat yang agak kasar ya mohon maaf ini sebenarnya kalimatnya nggak terlalu bagus maling pakai serang, gitu jelas sebenarnya ya, terima kasih terima kasih Sementara Anda Pak Warsono. Pak Yustus. Iya, selamat sore. Sore Pak, silakan. Eh, ini masalah impor di Indonesia ya. Sepertinya kita perlu impor pemimpin tuh dari Singapura biar lebih cepat. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Yustus masih di 633-9160 Anda bisa hubungi kami di Businessman Opinion Pak Jody Ya Bu, eh, saya mau komentar gini di sini istilah kayak apa bisa dipersulit dengan termuda gitu ya itu masih berlaku aja bu sampai sampai sekarang jadi pejabat kita ini nggak ngerti dia nggak ngerti negara lain udah maju gitu ya, kita sebenarnya nggak ketinggalan cuma kita sudah lebih negara lain lebih cepat dari kita gitu loh jadi mereka udah udah udah update ya punya waktunya dua hari atau tiga hari kita gini gini ya di luar sekarang berarti Malaysia bersaing gitu loh ya jadi zaman sekarang ini kalau nggak cepat service bagus ya kita kalah gitu kita kalah terus sama Malaysia jadi kita udah salah banyak kan nah ini tergantung kitanya mau belajar tetangga atau enggak gitu aja saya lihat sih tidak banyak yang bisa dan tidak ada yang begitu berarti perkembangannya gitu semuanya bisa dilakukan dan niat dan mau aja gitu aja Bu, terima kasih terima kasih Pak Jody